وقال رضي الله عنه وعلى المريد أن يحب شيخه أحسن من نفسه ومن أهله روي أن شيخا قال لتلميذه أنا أنا أحب إليك أو أبوك فقال له أنت فقال له الشيخ إن كنت صادقا فاذهب إلى بيت أبيك وأتني برأسه فقال سمعا وطاعة فذهب إلى البيت فوجده مغلقا فتسور ودخل ووجد أباه عند أمه فذبحه وجاء إلى الشيخ برأسه فلما أتى به إلى الشيخ قال له الشيخ ما أنا إلا أمزح معك فقال له التلميذ كلامك كله عندي جد فقال له الشيخ بارك الله فيك انظر راس من هو فنظره فوجده راس رجل أجنبي أراد تلتيخ فراش أبيه Hendaknya seorang murid murid daripada guru orang yang arif billah yang dia berguru terhadap orang yang arif billah menjadikan gurunya lebih daripada segala-galanya bahkan lebih dicintai daripada dirinya serta seluruh keluarganya. Diriwayatkan ada seorang guru arif billah berkata kepada salah satu muridnya, "Aku lebih engkau cintai atau ayahmu?" Kata guru kepada si murid tadi itu, "Engkau guru, aku lebih mengedepankan engkau daripada ayahku." Maka guru tadi berkata, jika kamu memang benar-benar, aku lebih engkau kedepankan daripada ayahmu, coba bawakan besok kepala ayahmu di mukaku. Sam'an wa ta'ah, siapa main-main? Jangan boleh mulai main-main, plastik. Sam'an wa ta'ah. Maka si murid tadi itu pulang ke rumah ayahnya tertutup ayahnya rumah ayahnya malam hari akhirnya naik ke atas masuk ke kamar lagi ada di kamar ibunya disembelih kemudian dibawa gurunya ini kepalanya guru diwadai wadah begitu waduh doa aneh nih bergurau sama kamu, main-main, kok diseriusi? Kalamnya antum tidak ada yang pernah main-main bagi anak. Itu adalah serius semuanya. Dan ini sudah ada, aku laksanakan perintah. Gurunya Arif Billah ya. Bukan segala guru ini ya. Maka si guru menyatakan barakallahu fiik. Coba kamu lihat buka kepala siapa itu? Dilihat kepala orang lain yang ingin memperkosa ibunya. Jadi memang sengaja tidur ada di situ, dia berpakaian seperti pakaian ayahnya, bersikap seperti ayahnya yang ingin memperkosa ibunya. Nah, inilah, karena itu orang aris billah tadi itu tidak memerintahkan kepada muridnya kecuali untuk hal yang sangat bermanfaat, perhatian khusus kepada murid tadi itu. ومثل ذا هذه الحكاية ما حكاه بعضهم قال كان الشيخ له تلميذ في أرض بعيدة وذات يوم هم التلميذ بمعصية فصاح عليه فصاح عليه الشيخ فلم ينتهي وتكرر منه الهم ثلاث مرات فرماه الشيخ بجبجاب فلما رأى جبجاب شيخه رجع عما أراد فعله من المعصية ثم إنه ذا ثم إنه أتى إلى الشيخ زائر فلما التقى به قال له الشيخ أنت مثل الحمار ما ترجع إلا بالصميل Ada juga cerita seorang guru arif billah mempunyai murid yang tinggalnya jauh. Si guru tadi itu melihat si murid orang arif billah. Melihat si murid akan berbuat maksiat, diperingatkan, "Eh, hey, jangan dilakukan." Sampai suara itu. Lihat, suara apa ini? Ah, mungkin bukan beneran. Mau melakukan, "Eh, hey, jangan dilakukan." Cip. Ah, mungkin itu ilustrasi. Sampai ketiga, akhirnya diambil kelompennya dilemparkan dilemparkan kena nggak mungkin kena genteng atau kena apa tang begitu jatuh lihat kelompok gurunya astagfirullahaladzim ini guru anak berarti benar memperingatkan anak akhirnya gagal dia berbuat maksiat keesokan harinya atau beberapa hari berikutnya datang kepada gurunya ziarah kata dia kamu itu jadi murid kok seperti keledai kata dia seharusnya dikasih peringatan langsung sadar nunggu dipukul dulu dilempar kelompen dulu baru sadar itu sama dengan keledai nunggu dicambuk dulu baru berangkat katanya nah, ini adalah gambaran bagaimana seorang guru memperhatikan murid tapi guru ar arif billah ya wayuhka wayahki wayuhka anna Ahmad ibn hawari qala lahu Abu Sulaiman ad-Darani أسجر التنور فسجر وأتى إلى شيخه وقال له إن التنور سجر أو سجر وجعل يكرر عليه القول والشيخ مشهول فقال له اذهب وألقي نفسك فيه فذهب وجلس في التنور Falamma afaqa syekh min al-kalam qal liman kan hadiran indahu idhabu ila Ahmad tajiduhu fi tanur jalis fadhhab ilaih fawajaduhu jalisan fi tanur fa akhrajuhu minhu, minhu. Diceritakan Ahmad ibn al Hawari punya guru bernama, bernama Abu Sulaiman Ad-Darani. Kemudian Si guru itu menyatakan coba itu openan kamu hidupkan, tapi bukan pakai listrik, dulu pakai api. Nah, mau buat roti begitu. Udah dihidupkan. Gurunya lagi masyhul, lagi sibuk ada urusan. Guru udah membara apinya. Udah, guru tadi itu masih ada sibuk meneruskan sibukannya. Guru udah membara apinya guru udah membara apinya gurunya nggak sadar ngomong udah nanti masuk ke dalam bara api sana eh. akhirnya langsung oh ya akhir guru masuk ke dalam bara api dan agak lama sadar gurunya oh ini Ahmad Ibnul Hawari ini serius orang yang nggak pernah main-main eh cepet cepet cepet susul itu itu mau masuk ke mana keopenan sana kata dia. Lari teman-temannya ke sana. Beneran udah duduk di dalam. Gak terbakar sedikit pun. Ya. Dan ini adalah satu gambaran bagaimana murid kepada guru tadi itu. Nah, begitulah yang terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Hah? Ini arafil manami anni azbahuk fandur mada tara. Gimana pendapat kamu? Tak sembelih kamu ini diperintahkan sama Allah ini. Pendapat kamu gimana? ya batif al mar satajidu satajiduni insyaallah minas sabirin laksanakan perintah Tuhanmu wahai ayah maka engkau mendapatkan aku menjadi orang yang sabar Nah, hal yang demikian ini testing ini ya daripada guru kepada si murid tadi itu tapi ya, bukan semua guru ya guru yang dimaksud di sini guru al-arif billah kenapa karena ketika si murid tadi itu sudah mulai bertanya mulai mengkritik itu menjadi satu sebab kegagalan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pelajaran Nabi Allah Musa dengan Khidir alaihi wassalam. Nabi Allah Musa karena setiap saat menegur si Khidir dengan perbuatannya yang memang perbuatan tadi itu dalam segi akhirnya bertentangan dengan syariah tapi akhirnya dia tidak mendapatkan ilmu yang Allah berikan kepada Khidir salam. Ah, begitulah kita di hadapan Al-Arif Billah, jangan merasa pinter, alim, ngerti, sehingga menurut kitab gak bener itu. Menurut ini gak bener itu, pasrah taslim. Sehingga nantinya Allah akan berikan ilmu yang Allah berikan kepada dia. Tapi sekali lagi itu kalau di hadapan al-arif billah. Kalau di hadapan orang yang lantur nggak usah begitu. Bukan taslim, itu namanya ngaku-ngaku wali. Lah kepada orang yang ngaku-ngaku wali belum sampai ke derajatnya tapi tadi dia tadi itu mengaku, maka itu adalah sangat berbahaya dan itu akan menjadi sebab suul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Ah. Kalau dokter salah obat itu masih wajar. Tapi kalau orang yang ngaku dokter ngobati walaupun ketepaan itu juga berbahaya, hati-hati. Hah? Ah, begitulah kalau al-arif billah itu adalah ibarat dokter. Tapi kalau orang yang ngaku dokter itu yang paling bahaya. Akhirnya dioperasi jebol semuanya tubuhnya manusia dari itu. Nah, karena itu jangan sampai itu semuanya terjadi dan jangan mengaku-ngaku jadi wali kalau memang belum menjadi wali tapi kalau kamu itu ketemu sama wali jangan merasa dirinya kamu itu alim maka pasrah kepada dia bagaimana tertib aturan yang dibuat oleh dia sehingga kamu akan dapat barokah itu semuanya dan ini adalah satu dasar bagi kita nah, satu eh, gambaran bagaimana kita harus memposisikan diri kita bukan berarti kita mengaku sebagai wali kemudian gampang memerintahkan murid-murid kita seperti wali tadi itu ayo lemparkan kamu dari gunung ya mati muridnya yang bukan wali kok. Tapi kalau si wali tadi itu adalah menjadikan satu imtihan karena wali tadi itu adalah ingin memberikan madat sir kepada si murid tentunya itu setelah diproses setelah diuji terlebih dahulu wallahu alam